Dibakar. Di mana? Pakai korek atau pakai apa? Di mana Ka'ab bin Malik membakar suratnya Raja Ghassan? Di mana M? Hmm? Di tungku pemanggangan. At-Tanur. Siapa namanya Raja Gosan? Ahmad. Jabalah ibnu Jabalah itu Al-Aiham Apa agamanya? Nasrani, Kristen. Kemarin sudah kita lalui pelajaran tentang sikapnya Ka'ab bin Malik yang mengandung pelajaran yang sangat berharga bagaimana seseorang mengambil sikap yang benar di saat mendapatkan tekanan dari manusia Ini adalah pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana sikap yang benar di saat menghadapi tekanan dari manusia yaitu hendaknya pikiran tetap berjalan tidak gegabah dan tidak sembrono dan ini semoga bisa menjadi nasihat bagi kita semua karena kita pasti akan menghadapi hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan ini. Mencar anak-anak mencar, jangan kumpul, mencar, jauh, nggak boleh ngobrol satu sama lain. Kalau mainan tak suruh keluar, kata kasih jajan. <coughs> ya dibiasakan dengarkan Kita baca insyaallah syarah dari Syekh Muhammad bin Ali bin Adam halaman 45. Dilihat halaman 45. Qala syarih wafaqahullah qala syarih rahimahullahu taala Qauluhu fazajartuha biha bisinin muhmalah wa jimin. Ai auqattuhu fazajartuha dengan sin muhmalah dan juga dengan jim. Mananya adalah ku bakar au qada yuqidu au qattuhu aku pembakarnya. Wa annatha dhamiral kitabi ala makna as-sahifah. Fazajartuha ha kembali kepada kepada kembali kepada tulisan surat biha dengan tanur dengan api yang ada di dalam tungku. Dan di sini dimuannaskan fasajar tuha padahal mufasirnya kembaliannya domir kalau kembaliannya domir itu namanya mufasir dan domir itu namanya mufasar Kembaliannya domir adalah mudakar yaitu kitab Kenapa dimuannaskan? Karena ala makna sahifah, karena dibuat makna sahifah lembaran. Wa fi riwayat Ibnu Mardawai, Ibnu Mardawai, fa biha ila tanurin bihi fasajartuhu biha. Dalam riwayatnya Ibnu Mardawai, fasajartuhu biha di mudzakkar. Qala wa dalla sani'u Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu hadha ala quwwati imanihi dan sikapnya Ka'ab bin Malik ini menunjukkan atas kuatnya keimanan beliau. Wa mahabbatihi lillahi ta'ala dan bukti kecintaannya Ka'ab bin Malik kepada Allah Subhanahu wa taala wali rasulih dan juga kepada rasulnya. Kalau seandainya Ka'ab bin Malik termasuk munafikin maka tidak akan bisa bersikap seperti ini karena munafikin mereka tidak mencintai Allah dan Rasulnya bahkan mereka melawan Allah dan Rasulnya maka sikapnya Kaab bin Malik ini menunjukkan keteguhan iman kesetiaan iman dan kejujuran iman dan cintanya Kaab bin Malik kepada Allah dan Rasulnya wa illa nah, kalau bukan kalau tidak seperti itu faman sara fi mithli halihi minal hajdi wal i'rab qad yad'ufu an tahammuli dzalik Kalaulah tidak seperti itu maka barang siapa yang berada di dalam keadaannya Ka'ab bin Malik dari hajar dan juga cueknya kaum muslimin seseorang yang menimpa yang ditimpa sebagaimana apa yang ditimpa oleh Ka'ab bin Malik qadiyatuh terkadang dia akan lemah antahammul dzalik tidak mampu untuk menyangga, tidak mampu untuk merama bertahan tahammul tidak mampu menyanggah hal itu. Bahkan mungkin lebih ringan daripada itu pun terkadang seseorang nggak mampu. Jangankan diuji dengan ujiannya Ka'ab bin Malik, kita diuji dengan yang lebih ringan dari itu saja. Ada kalanya kita nggak mampu ya ikhwan. Terkadang kita dibakar oleh kemarahan, dibakar oleh emosi, dibakar oleh kebencian yang menjadikan kita hilang akal dan juga lupa daratan. Dan ini tidak siapa-siapa, kita sendiri kadang saya sendiri kalau ditimpa kemarahan dan juga emosi, terkadang kita lupa daratan, maka semoga ini bisa menjadi cindera mata kita, kita jadikan sebagai pedoman dan sebagai hal yang kita ingat ketika kita ditimpa tekanan dan ditimpa kesulitan jangan sampai hilang akal jangan sampai berbuat gegabah maka kita ingatkan teman-teman kita dan juga saya mohon saya juga diingatkan kalau memang suatu saat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita diingatkan dengan kisah ini diingatkan dengan dengan kisah ini teman-teman kita dan juga kita sendiri hendaknya mengambil pelajaran dari kisah seperti ini bagaimana Ka'ab bin Malik ditimpa tekanan tapi tidak menjadikan iman beliau goyah kalau seandainya hanya terbawa emosi dan tidak sampai membenci keimanan ini mending tapi kalau sampai terbawa oleh emosi sehingga membenci kebenaran, menjauh dari kebenaran dan memusuhi kebenaran, ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Kalau kita cuma terbawa emosi hanya sekedar marah-marah sebentar atau hanya mukul atau hanya hal-hal yang tidak menjauhkan kita dari kebenaran ini masih mending. Tapi kalau seseorang terbawa oleh hawa nafsunya, terbawa oleh emosinya, terbawa oleh kemauannya, kemudian dia sampai memusuhi kebenaran dan menjauhi kebenaran. Ini adalah sungguh kerugian yang sangat besar. Qala wa tahmiluhu ar-raghbatu fil jahi wal mal ala hujrani man hajarah. Demikian juga seseorang yang ditimpa seperti ini dia pasti akan terbawa oleh ke keinginan. Tahmilur bah Dia akan terseret oleh keinginan. Filjah. Untuk mendapatkan kedudukan wal mal dan harta. Ala hujrani man hajarah. Daripada atau di atas hajarnya orang yang menghajar Dan itu semua tidak berlaku pada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ditawari oleh Raja Ghassan untuk ikut bersama dengan mereka. Dan ditawari akan diberikan perlakuan yang baik. Maknanya akan diberi kedudukan. Akan diberi harta. Namanya kalau dekat dengan raja pasti akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Ini enggak laku. Enggak berlaku bagi Ka'ab bin Malik. Adapun kita, jangankan ditawari kedudukan dan harta. Sebatas mendapatkan rohah, sebatas mendapatkan ketenangan dan apa yang kita inginkan dari hawa nafsu kita saja, kita sudah pasti akan mengambilnya. Jadi seandainya kita berada pada kondisinya Ka'ab bin Malik ini, kemudian datang tawaran berupa harta dan juga kedudukan atau jangan jangankan hal itu jangankan mendapatkan akan diberi uang atau diberi kedudukan di diiming-iming dan juga ditawari dengan hal yang lebih rendah daripada itu sebatas kita bisa meluapkan kemarahan kita meluapkan kebencian kita karena meluapkan kemarahan dan meluapkan kebencian itu murihah nyaman orang itu kalau bisa meluapkan kemarahannya itu nyaman dan sebatas mendapatkan kenyamanan saja sudah pasti kita akan berangkat untuk meninggalkan kawan-kawan kita. Maka ini sebagai pelajaran sikapnya Ka'ab bin Malik tidak terbawa. Tidak terseret oleh keinginannya. Padahal ditawari kedudukan dan juga ditawari harta oleh Malik Ghassan. Oleh Raja Ghassan. Tapi Ka'ab bin Malik gak mau. Atau jangankan kita dalam keadaan tekanan, kita dalam keadaan damai seperti ini, kemudian kita ditawari harta dan ditawari kedudukan yang lebih tinggi dari apa yang kita dapatkan. Sekarang ini bisa jadi kita pun tergiur. Apalagi ketika ditimpa teka, tekanan jadi keadaan yang lebih rendah daripada Ka'ab bin Malik. Ini kadang seorang mukmin di zaman ini tidak mampu untuk menahannya karena terkumpul di situ dua godaan. Godaan yang pertama adalah apa? Sedang ditimpa tekanan. Godaan yang kedua adalah godaan berupa harta dan kedudukan. Ini salah satunya saja seandainya menimpa kita. Kalau kita ditimpa tekanan, kadang nggak dikasih harta, nggak dikasih kedudukan saja, cukup dikasih tempat nyaman saja, kita sudah terbawa. Atau kalau enggak kita dalam keadaan damai, sedang dalam tekanan, tapi ditawari harta dan kedudukan, ini kadang kita sudah terbawa. Apalagi kedua keadaan ini terkumpul pada kita sedang ditekan, sedang berada di dalam problem, sedang berada di dalam masalah, kemudian ada tawaran berupa kenyamanan, kedudukan dan harta. Sudah bisa dipastikan 90%, 99% seseorang di zaman ini tidak kuat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kali nah, ini menunjukkan kedudukan yang tinggi terhadap Ka'ab bin Malik. Bagi Ka'ab bin Malik, beliau di saat ujian yang bertubi-tubi, beliau masih tegar di dalam keimanannya. Wala siyama ma amnihi minal malik alladhi istada'ahu ilaihi annahu la yukrihuhu ala firaqi dinih. Terlebih lagi dia merasa aman dari raja yang memanggilnya. Karena raja tadi tidak memberikan syarat apapun. Kamu akan saya perlakukan baik dengan syarat kamu ninggalkan Islammu. Gak ada tawanan seperti itu. Jadi sebenarnya Ka'ab bin Malik itu apa? Padahal di, beliau merasa aman. Gak ada di situ syarat apapun. Diberikan secara cuma-cuma. Raja Ghoshan cuma bilang apa? Kayaknya katanya kamu sedang dicuekin sama kawan-kawanmu. Sini, ikut sama saya. Nggak ada tawaran, kamu harus me, dengan syarat kamu harus men, meninggalkan agama. Nggak ada. Tapi kami belum Malik tahu. Sebatas tawaran seperti itu sudah akan, sudah pasti akan menghancurkan agamanya. Paham? Walaupun nggak diucapkan, cuma dibilang sini ikut sama raja? Walaupun nggak ada, walaupun nggak terbilang syarat kamu harus meninggalkan agamamu ini, Kaab sudah paham. Suatu saat, suatu hari yang namanya ikut orang buruk pasti akan tercemar dan pasti akan tertular dengan keburukannya. Jadi di sini kata Syekh rahimahullah taala walasiyama terlebih lagi dalam tawaran ini nggak bersyarat Tawarannya Raja Ghoshan gak ada syarat apapun. Cuma disuruh datang toh. Eh, kurang apa lagi kamu? Kamu cuma dalam keadaan sedih, dalam keadaan tekanan. Kemudian ditawari kedudukan yang tinggi, ditawari harta yang banyak, bebas gratis, gak bersyarat apapun. Eh, siapa yang gak tergiur? Kalau seandainya dikasih tawaran, dikasih syarat, tapi kamu harus bayar sekian dan sekian atau kamu harus meninggalkan agamamu, atau kamu harus membenci. Nggak ada di sini tawaran, nggak ada syarat apapun, tidak bersyarat. Jadi ini adalah tawaran yang murni menggiurkan karena bebas tanpa syarat. anahulayukrihu yukrihu, raja tadi tidak memaksa Kaab untuk meninggalkan agamanya, nggak ada syarat seperti itu. Lakin akan tetapi lama ihtamala indahu akan tetapi karena memungkinkan di sisi Ka'ab bin Malik annahu la ya'manu minal iftitan mal data. Akan tetapi ketika hal itu memungkinkan bagi Ka'ab bin Malik bahwasanya beliau tidak merasa aman untuk terfitnah dengan agamanya Maliki Ghassan, beliau langsung hasamal data segera memutus al-maddah, masalah ini langsung dipotong gitu saja. Tidak perlu dipikir-pikir, tidak perlu disimpan suratnya langsung. Setelah baca langsung ini adalah ujian ini ujian apa lagi? Langsung cari api langsung dibakar. Tidak perlu pikir panjang. Maka seseorang di dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan keselamatannya seharusnya nggak perlu pikir panjang. Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kita di akhirat ini sebenarnya nggak perlu mikir panjang langsung segera saja diambil. Dan hal-hal yang akan membahayakan kita di akhirat ini juga nggak perlu pikir panjang, langsung saja segera ditinggalkan. Sebagaimana sikapnya Ka'ab bin Malik. Tapi ini lagi-lagi butuh kepada iman yang kuat. Butuh kepada kekuatan dan kekokohan iman untuk melakukan seperti ini. Kita kadang nggak mampu. Kita masih mikir-mikir, kita masih eman-eman, tapi itu tidak bagi Ka'ab bin Malik. Beliau walaupun tidak bersyarat tawarannya Malik Iwasan akan tetapi beliau tahu tawaran itu nanti akan merusak. Ka'ab bin Malik akan terfitnah dengan Malik Iwasan. Maka beliau langsung hasamal madata wa ahrokol kitab dan membakar segera membakar tulisan tadi. Wa mana al jawab dan tidak mau me nyambut, tidak merespon sama sekali. Bukan slow respon lagi, nggak ada respon, sudah nggak mau lagi merespon surat tersebut. Ini sikap yang harus atau yang patut kita teladani ya ikhwan, yang patut kita contoh di dalam mengambil sikap menentukan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan ini juga sebagai dalil bahwasannya sesuatu itu yang dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan kita di akhirat, maka hendaknya segera dimusnahkan. Hendaknya segera di, dimusnahkan. Dan ini kadang kita itu lemah. Kita akui lemah. Betapa banyak hal-hal yang bisa menghancurkan kita. Betapa banyak hal-hal yang bisa menggiring kita kepada keburukan. Tapi kita tidak mampu atau kurang kuat di dalam menepisnya. Salah satunya adalah perangkat media sosial di zaman sekarang ini itu juga menghancurkannya ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita untuk bisa meninggalkannya. Sambungan berupa internet dan juga Android, semua itu adalah hal-hal yang menghancurkan sebenarnya maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kekuatan iman untuk bisa menjauhi hal-hal tersebut semampu mungkin dan semampu kita sebisa kita. Karena hal-hal itu sudah benar berusaha kita benar-benar kita perangi dan juga kita minimalisir sebisa mungkin. Oleh karena itu sejak dahulu sudah kita ingatkan hal-hal fasilitas-fasilitas yang bisa memudahkannya ini kita larang. Sinyal internet dan juga wifi ini makanya dari dulu kita larang. Karena itu adalah memudahkan kepada keburukan. Orang kita saja kalau bisa kita ingin lepas total dari hal itu. Bukan malah dimudahkan dan bukan malah diberikan sarana yang nanti sekiranya akan menarik jiwa kepada keburukannya. Maka ini haram hukumnya dilarang. Maka itu harus di harus dimusnahkan, harus disirnakan. Diminimalisir sebisa mungkin. Karena itu adalah merusak dan menghancurkan kaum muslimin. Anna la ya'manu minal ibtitan hasamal maddata wa ahrafal kitab Wa man al-jawab? Hadza ma'a kaunihi minasyu'ara alladzina tubiat nufusuhum 'ala raghbah. Ini bersama dengan keadaan Ka'ab bin Malik adalah termasuk para syu'ara termasuk para penyair yang jiwa-jiwa mereka itu tertabiatkan untuk raghbah. Jiwanya itu lembut, jiwa penyair itu mudah terpanggil oleh perasaannya. Paham? Jadi Ka'ab bin Malik padahal beliau adalah seorang penyair. Kebiasaannya seorang penyair, seorang pujangga. Ini jiwa mereka adalah lunak, mudah terpanggil oleh bisikan-bisikan perasaan. Karena membuat syair itu harus punya banyak imajinasi, punya banyak perasaan. Karena syair itu adalah perasaan-perasaan. Maka seharusnya Ka'ab bin Malik Beliau sebagai seorang penyair, jiwanya ini mudah terpanggil mudah untuk menyambut bisikan-bisikan perasaan beliau sama siyama ba'dal tidak apalagi setelah dipanggil oh nggak ada yang memanggil saja seorang penyair itu kadang terpanggil sendiri kok terpanggil oleh perasaannya apalagi benar-benar ada yang memanggil benar-benar ada yang menuntut Walhas alal wusul ila maksud demikian juga ada dorongan untuk sampai kepada tujuan Jalannya mudah. Kaab tinggal bilang iya. Sudah banyak yang menjemput. Minal jahi wal mal demikian juga. Keinginan yang dimaukan juga terpenuhi semuanya dari kedudukan maupun harta. Wala siyama istada'ahu qaribuhu wa nasibu. Terlebih lagi yang memanggilnya ini bukan orang lain, bukan orang jauh. Tapi masih orang dekatnya dan juga masih senasab. Karena masih dari Arab masih memiliki hubungan darah dengan Ka'ab bin Malik, jadi bukan dipanggil oleh orang lain. Seandainya pergi ke sana pun bukan pergi kepada orang jauh, masih pergi kepada orang dekatnya sendiri. Jadi sebenarnya aman. Sebenarnya jalannya mulus. Wa ma'adzalika faghalaba alaihi dinuh. Bersama dengan semua pendorong-pendorong tadi, Ka'ab bin Malik masih dimenangkan oleh agamanya. Ghalaba alaihi dinu agamanya masih menguasai Ka'ab bin Malik. Ini loh ya ikhwan. Di saat sesulit apapun, di saat sesedih apapun, dan juga jalan menuju kepada keburukan, semuanya terpenuhi, semuanya mulus. Semuanya siap menjemput. Tapi seorang Ka'ab bin Malik masih dikendalikan oleh agamanya masih dimenangkan dalam hatinya masih didominasi oleh suara-suara kebaikan dan juga cahaya-cahaya iman masih memenuhi dan menyinari ruang hatinya wa qawiya indahu yaqinuh dan menjadi kuatlah di sisinya keyakinannya tidak menggoyahkan sama sekali tidak membuatnya ragu sama sekali dan inilah keadaan seseorang yang sudah bertahun-tahun melewati kesulitan dan juga melewati ujian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa jihad fisabilillah. Makanya kemarin kita sebutkan ini pentingnya sawabikul husna. Pendahulu-pendahulu berupa kebaikan dari amalan-amalan soleh akan sangat berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala di dalam kokohnya kaki seorang hamba. Karena itu Orang yang pernah bangkit setelah diterpa oleh badai tak akan terusik dengan gerimis. Orang yang sudah pernah bangkit, sudah pernah bangkit saat diterpa oleh badai dia takkan pernah lagi terusik oleh gerimis. Cuma sekedar gerimis, badai saja dia sudah mampu untuk bangkit, apalagi cuma gerimis. Ini Ka'ab bin Malik Beliau nggak lagi terusik oleh gerimis saat beliau sebelumnya telah bangkit dari terpaan badai yang menghantam. Itulah pentingnya sawabikul husna. Maka semoga amalan-amalan yang kita kurbankan, amalan-amalan baik kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa waktu yang kita miliki dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di masa-masa sulit Warajjaha ma huwa fihi minan nafid wa ta'dzibi ala ma du'iya Demikian juga Ka'ab bin Malik lebih mendahulukan lebih memilih apa yang beliau itu berada di dalamnya dari siksaan, dari nakit, dari penderitaan. Jadi beliau memilih menderita, memilih untuk tersiksa, memilih untuk merasa sempit, watazib dan juga siksaan alama dunia ilahi daripada apa yang beliau itu diseru dan diajak kepadanya. Jadi enggak, saya tetap sesulit apapun, seberat apapun, saya milih tetap di sini, kata Ka'ab bin Malik. Saya enggak mau mengikuti, saya enggak mau menyambut seruanmu, seruan kalian. Saya lebih memilih untuk di sini. Saya lebih memilih untuk menetap di sini. Dalam duka dan lara yang saya hadapi, itu lebih aku sukai daripada aku harus menyambut seruan kalian dari godaan-godaan dunia. Berupa minar rohati wan naim dari rasa nyaman. Wan naim dan kenikmatan yang melimpah. Semua itu adalah sebagai bentuk hubban billahi ta'ala. Sebagai bentuk pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuli dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini adalah sebagai ujian cinta. Apakah benar cintamu kepada Allah dan Rasulnya? Disinilah cintamu diuji. Maka Ka'ab bin Malik berhasil melewati satu ujian demi ujian. Berhasil dilewati oleh Ka'ab bin Malik sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pembukaan yang sangat manis. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wa ayyakun Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan di antara manisnya iman adalah seorang itu merasa bahwasanya Allah dan Rasulnya adalah lebih ia cintai dari segala sesuatu selain keduanya. Kamu telah memilih iman. Kamu telah baiat di atas iman. Maka seharusnya kamu mendahulukan. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dari segala sesuatu selainnya. Harus milih lebih milih Allah dan Rasulnya. Ini juga ujian cinta ya ikhwan. Maka istri Nabi juga diuji dengan seperti ini. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna al-hayata ad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima para istri nabi dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala kalian kalau milih dunia dan isinya dan perhiasannya sini saya dandani yang bagus kemudian tak suruh pergi. Kata alaina sini kalian datang ke sini. Umat bikunna saya hiasi dengan hiasan yang bagus. Lalu kalian pulang ke rumah kalian. Berhenti jadi istri saya. Itu pilihannya Allah kepada istri-istri para nabi. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya. Fa inna Allah adda wa darul akhirah dan juga negeri akhirat. Fa inna Allah adda lil minkun ajran azima. Maka Allah menyediakan bagi kalian bagi muhsinat ajran azima pahala yang sangat besar. Kak istri juga harus di harus diuji. Kamu milih dunia dan isinya atau milih Allah Subhanahu wa taala rasulnya milih tinggal di sini dengan segala kesulitan, dengan segala keterbatasan. Yang penting kamu bisa belajar, anak-anakmu bisa belajar maka itu pilihannya. Sebagaimana Kaab juga diuji. Milih Allah dan Rasulnya atau milih ikut Raja Ghassan. Maka Kaab bin Malik berhasil dengan taufik Allah Subhanahu wa taala memilih Allah dan Rasulnya daripada tawarannya Maliki Ghassan. Wa inda bani Aidin dan di dalam riwayatnya Ibnu Aid annahu syaka halahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik sampai mengeluhkan keadaan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu setelah setelah mereka bisa berbicara. Wakola dan Ka'ab bin Malik mengatakan mazala iraduka anni hatta raghaba fiyya ahla syirk ya Rasulullah kamu itu dulu kemarin waktu ngajar aku aku loh sampai sampai hal itu membuat orang-orang ahlu syirik itu ingin mengincarku ya Rasulullah itu dalam riwayat yang lain Ka'ab bin Malik sampai istirja ketika membaca itu. Innalillah ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya sampai diincar oleh orang-orang buruk. Gara-gara aku terlantar di Madinah. Diterlantarkan oleh kaum muslimin. Tapi ingat, diterlantarkannya ini adalah karena sebagai bentuk ukubah. Sebagai bentuk disengaja oleh kaum muslimin untuk mendidik Ka'ab bin Malik supaya menjadi pribadi yang lebih baik itu ya kawan. Maka pelajaran dari Ka'ab Malik ini beliau tidak memilih. Roha. Tidak memilih nyaman. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ini juga sebagai dalil bahwasannya. ayuhal ayuhal ayuhalin. Ya'ti bi ghairi ta'atillah. Fa'innama huwal khusranu ba'ini. Dalil bahwasanya seluruh jalan keluar dari se dari segala problematika, kalau itu di luar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah sebuah kehancuran. Ingat, kamu mendapatkan masalah, kamu mendapatkan problematika, kamu mendapatkan persoalan dalam hidup. Semua jalan keluar, kalau itu adalah selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ingat, itu bukan jalan keluar. Misalnya kamu punya hutang yang sangat melilit, kemudian ada tawaran dari bank. Sini, tidak tawari, kasih uang biar usahamu biar usahamu maju, biar ekonomimu terbantu, itu bukan itu bukanlah hal, itu bukanlah jalan keluar. Paham? Jadi seluruh jalan keluar, seluruh hal, seluruh rujukan. Kalau itu adalah bukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ingat itu adalah sebuah kehancuran. Ingat itu. Jadi kalau seandainya kita didera oleh masalah, ditimpa oleh musibah, ditimpa dan dihimpit persoalannya sangat menggigit. Kalau seandainya ada tawaran, kok itu adalah bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka itu adalah sebuah kehancuran. Itu dohirnya tok adalah sebuah keringanan. Bang dan riba itu sebenarnya adalah pembunuhan secara halus. Dohirnya saja ya kayaknya dibantu, padahal dihancurkan dengan bunga-bunganya yang melilit. Itu ya ikhwan. Demikian juga dakwah seperti itu. Seandainya kamu dakwahmu ditimpa kemacetan, ditimpa kemiskinan, ditimpa kefakiran, kemudian ada tawaran dari Pak Donatur. Sini, datang ke Pak Donatur, tak kasih uang. Tapi kalau seandainya itu bersyarat dan ada indikasi membahayakan, maka itu bukan jalan keluar, jangan diambil. Itu adalah jebakan. Itu adalah tipuan dan tipu daya syaitan. nah, ini pelajarannya, seluruh jalan keluar. Kalau itu nanti sekiranya akan menggiring kepada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah jalan keluar. Itulah awal dari kehancuran berikutnya. Maka kisah ini tolong diingat betul apalagi sikapnya Ka'ab bin Malik setelah mendapatkan tawaran dari Raja Ghassan. Ini termasuk pelajaran yang paling berharga dari kisah ini. Bagaimana seseorang dalam menghadapi kekecewaan, bagaimana seseorang di dalam menghadapi tekanan. Terkhusus tekanan dari orang-orang di sekeliling. Pokoknya ini. Figurnya adalah Ka'ab bin Malik. Maka ini juga sebagai dalil jangan me dengarkan ucapannya orang-orang tukang kompor. Ketika kamu ditimpa musibah, ketika kamu ditimpa kesulitan, pasti ada dua orang yang datang. Satunya sebagai tim kompor dan satunya sebagai teman yang baik. Itu sudah jelas. Akan ada dua orang. Satunya sebagai orang yang baik menasihatimu, satunya sebagai orang yang jahat yang akan justru menergelincirkan dan semakin membenamkan dirimu di dalam kehancuran. Ingat, jadi ketika kamu ditimpa kesulitan, ditimpa masalah, ini sudah pasti akan ada datang dua orang. Satunya adalah temanmu yang baik, yang memberikanmu solusi yang baik, walaupun itu sakit, walaupun itu seakan berat, tapi itulah yang menyelamatkanmu dan akan datang juga satu orang yang akan menawarkan akan memberimu ucapan-ucapan yang justru akan semakin membenamkanmu di dalam keburukan. Ini sudah pasti ada dalam hidup ini. Sebagaimana Ka'ab bin Malik. Ketika dilanda kesulitan, pasti akan didatangi orang. Kamu juga seperti itu. Ketika kamu punya kekecewaan, ketika kamu punya kegalauan, kemudian kamu sharing, kamu curhat dengan kawan-kawanmu, pasti ada dua kelompok. Satunya akan membumbui kegalauanmu, kekecewaanmu hingga semakin menjilat-jilat, satunya lagi akan menasihatimu. Insya Allah ini pasti akan ada. Maka pilihlah orang yang senantiasa mengajakmu kepada kebaikan dan menggiringmu dan menuntunmu dengan nasihat-nasihatnya. Kalau kita di zaman sekarang dalam posisinya Ka'ab bin Malik kemudian ketemu orang seperti ini yang ngompor ngompori seperti ini namanya tukang kompori. Malik dan termasuk tukang kompor. Jadi dibakar, dihasut Ka'ab bin Malik supaya lebih memusuhi Rasulullah. Jadi ini tujuannya Malik Ghassan ini kalaupun seandainya Ka'ab bin Malik itu nggak ikut kepada Malik Ghassan minimal Ka'ab bin Malik ini apa? Hatinya terhasut kepada Rasulullah. Oh, di sana ada orang Nasrani saja baik kok. Ini kaum muslimin kok jelek-jelek seperti ini nah gitu. Paham? Jadi ini ada tujuan minimalnya. Walaupun Ka'ab Malik mungkin nggak menyambut secara total, minimal hatinya akan terhasut. Tujuannya. Lihat kaum muslimin buruk-buruk, lihat kaum muslimin jahat-jahat. Ini banyak sekali opini seperti itu ya, Ahlu sunnah jahat-jahat, ahlu sunnah kasar-kasar, ahlu sunnah mereka keras. Lihat orang-orang awam. Bagus-bagus, baik-baik. Ramah-ramah, sopan-sopan. Nah, seperti itu. Makanya sudah saya bilang, kalau cuma sebatas seperti itu saja, orang Nasrani itu banyak, orang Buddha apalagi, kalau cuma hanya sekedar mengandalkan ramah, sopanan senyum di mulut-mulut mereka, maka orang-orang Nasoro, orang-orang Buddha, itu sudah ahlinya mereka dalam hal ini. Ahlinya di dalam berbunglon seperti ini, Dalam ucapannya Malik Ghassan, kita akan mulai mensyarahnya perkata lagi. Amma ba'du fa innahu qad balagona anna sahibak kita balik kepada halaman 9 kepada matan Ka'ab bin Malik. Sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwasanya temanmu yaitu Muhammad qad jafaka telah berbuat buruk kepadamu. Ini ikhwan, makanya lihat orang bodoh itu nggak paham apa tujuannya hajar sehingga mereka mengira apa? kamu sudah dijahati, kamu sudah disingkirkan sama kawanmu, kamu sudah dicuekin. Mereka nggak punya akal, mereka nggak paham apa itu tujuan hajar yang sebenarnya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjawab kepada Ka'ab Malik? Bukan. Ini justru adalah kasih sayang dari Rasulullah, kasih sayang dari kaum Muslimin, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang yang berdosa supaya ia mau kembali dari dosanya. Mereka nggak paham. Jadi manusia bodoh, mereka itu nggak paham tentang kasih sayang. Suatu saat nanti insya Allah akan kita berikan tema khusus tentang hakikat kasih sayang itu adalah identik dengan ilmu. Orang yang nggak punya ilmu nggak akan bisa kasih sayang, nggak akan tahu kasih sayang yang benar. Karena kasih sayang itu butuh ilmu. Sebaliknya ilmu itu akan membuahkan kasih sayang. Jadi kalamnya Imam Ibnul Qayyim. Makanya ibu Kasih sayangnya ibu kata Imam Ibnu Qayyim adalah kasih sayang yang makrunatun bil jahl. Kebanyakannya kasih sayang ibu itu cuma berdasarkan perasaan. Banyak darinya adalah sebuah kebodohan. Menyayangi anaknya dengan kebodohan ini kasih sayang ibu berbeda dengan kasih sayang ayah. Demikian juga Malik Ghassan, mereka nggak paham. Dikiranya sikapnya kaum muslimin kepada Ka'ab bin Malik itu adalah sebuah bentuk jafa, padahal itu adalah sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah, dari kaum muslimin. Kaum muslimin itu menghajar Ka'ab bin Malik itu dengan penuh kasih sayang. Lihat nanti ketika dibuka boykot, langsung mereka balapan untuk memberi kabar gembira. Balapan, betul balapan. Ada yang naik kuda, ada yang dari jauh. Ka'ab, kamu dapat kabar gembira. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin ketika menghajar Ka'ab ini juga mereka dalam kondisi sayang. Mereka tahu itu akan mendidik Ka'ab bin Malik mereka tahu itu akan membuatnya jerah. Buktinya ketika boykot dibuka sama Rasulullah pada pagi yang ke-50, mereka langsung balapan. Berlomba-lomba untuk memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Maka ini adalah sebuah kebodohan dari orang-orang kufar. Mereka mengira sikapnya kaum muslimin kepada Ka'ab bin Malik ini adalah sifat jafa. Padahal ini adalah murni kasih sayang. Orang bodoh itu nggak tahu bagaimana cara ngasih ngasih sayang yang benar. Makanya butuh belajar supaya kamu tahu bagaimana cara menyayangi karena menyayangi itu juga butuh ilmu. Menyayangi itu saja butuh ilmu. Mencintai butuh ilmu, menyayangi juga butuh ilmu, semuanya butuh ilmu. Kemudian ucapannya Malik Ghassan, "Walam yaj'alka Allah bidari hawan wala Lihat, lembutnya kalau ngomong, tahu kalau yang diajak ngomong sedang dalam kegalauan, jadi dirayu dengan sesuatu yang menipu. Kamu dicuekin sama kawanmu ya. Sedangkan kamu Allah tidak menjadikanmu pakai pakai Allah Subhanahu wa taala lagi. Ngerayunya ahlul batil ketika ngerayu itu masya Allah pinter sekali, lembut sekali, licin. Ini busuk liciknya maliki Ghassan. Walam yaj'alkallahu bidari hawan, kamu nggak dijadikan oleh Allah di negeri kehinaan. Walamat ya. Maksudnya bumi Allah itu masih luas, di sana masih ada bumi-bumi yang lain. Yang kamu akan mulia, kamu akan dirawat di sana. Padahal sebaliknya, ini namanya memutar balik fakta. Seandainya Ka'ab bin Malik ikut Malik Ghassan, justru itulah kehinaan, itulah bumi yang hina. Seandainya Ka'ab bin Malik ikut Malik Ghassan, justru dialah akan sia-sia dan dialah yang akan hancur bersama dengan Malik Ghassan. Dialah yang akan terlantar justru di Madinah dia terdidik. Jadi anakmu yang dididik, anakmu yang diberikan sikap yang keras, dengan sikap yang tegas. Ini justru bukan yang terlantar, justru yang kamu sayang, justru yang kamu berikan semua kemauannya, justru itulah yang namanya anak terlantar karena nggak mendapatkan pendidikan, minim, krisis pendidikan. Itu ya kawan. Walam yaj'alkallahu bidari hawan termasuk memutar balik fakta. Justru di Madinah lah yang penuh dengan kemuliaan walillahi al-izzatu walirasuli walil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun Walamadiah kamu juga tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi yang sia-sia. Justru kalau dia ikut kepada Malik Ghassan, dia akan tersia-siakan di dalam kekuburan. Maka ini termasuk memutar balik fakta, taklibul haqa'iq. Falhat bina nuwasika kata Malik Ghassan, maka ikutlah bersama kami, kita akan merawatmu dengan baik. Ini adalah tori koshaytoni yang dalam merayu dan membujuk manusia yang sedang dilanda kesedihan, diembel-embel dikasih iming-iming dunia. Maka ini bahayanya berkawan dengan kawan yang buruk, berkawan dengan orang-orang yang buruk. Walaupun di sini nggak disyaratkan kamu harus meninggalkan agama, nggak ada. Tapi Kak bin Malik sudah paham, kalau ikut bersama mereka sudah pasti hancur, nggak mau hancur gitu loh. Paham? Selesai kita dari pelajaran yang pertama, pelajaran utama dalam kisahnya Ka'ab bin Malik ini tentang kekokohan iman, kesetiaan iman dan Ka'ab bin Malik dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil menyelesaikan ujian ini. Dan nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang ujian berikutnya yang lebih besar dan itulah ujian terakhir nanti yaitu berupa apa? disuruh meninggalkan istrinya. Saya kurang mari, ya, ikhwan. Masih ada ujian lagi. Jadi ini yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik ini hanyalah beberapa penggal kisah yang di dalamnya banyak ujian-ujiannya mulai dari salam kepada Rasulullah sampai curi-curi pandang nggak dijawab kemudian berjalan-jalan sampai manjat dindingnya Abu ada mengucapkan salam pada Abu Kota ada teman dekatnya juga nggak dijawab kemudian mendapatkan ujian lagi dari suratnya Maliki Ghassan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil diselesaikan oleh Ka'ab bin Malik tinggal satu ujian lagi dan itu adalah ujian yang terakhir dan itu sebagai pembuka kata Imam Ibnu Qayyim ujian yang terakhir ini adalah sebagai tanda-tanda adanya pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu disuruh untuk menjauhi istrinya Kita baca sedikit. Qala hatta idza madat arba'una minal khamsin. Setelah selesai itu sampai berlalu empat puluh hari dari total lima puluh hari hajar wastal basal wahyu dan wahyu itu menjadi lambat. Maksudnya pada saat empat di hari ke puluh itu enggak ada wahyu apapun posisiku sedang terdiamkan, nggak teranggap. Dibuka atau enggak, ini nggak ada. Jadi wastal basal wahyu ini, wahyu itu diam, nggak ada wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya anggap nggak ada apa-apa. Jadi bingung Kaab bin Malik ini kok nggak ada wahyu kok. Nah sekalian kalau datang dari Allah, kalau memang suruh mengusir saya ya biar saya terusir. Atau memang saya ini dibuka ya biar saya ini bertaubat. Gitu loh, kok nggak ada. Wastal basal wahyu. Jadi perkaranya menjadi didiamkan. Ka'ab bin Malik merasa terdiamkan, nggak diurusi. Ida, ya mana? Ida Rasulu Rasulillah tini, tiba-tiba saja setelah kami menganggap nggak ada wahyu yang datang tiba-tiba datanglah Rasul utusan dari Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tini, datang kepadaku Kabun Malik sudah ngira, wah iki ono akan ada pembukaan ini. pikirannya gitu, enggak ada. Malah menambah ujian lain. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Alih-alih Kabun Malik berharap akan datang pembukaan, malah datang ujian yang lain lagi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu Qala fakultu wa amma af'al, maka aku katakan, gimana ini? Maksudnya gimana ini? Saya cerai atau bagaimana? Qala la, enggak enggak enggak disuruh mencerai. Bal i'tazilha, tapi sudah enggak usah didekati, enggak boleh didatangi, enggak boleh dikumpuli. Fala taqrabanna, maka kamu jangan sekali-kali mendekatinya. Ini besok insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan dari kalam Al-Imam Ibnul Qayyim Kenapa istri ini menjadi ujian terakhir dan kenapa nggak disuruh menjauhi dari awal? Karena manusia itu kalau sama wanita itu nggak kuat. Kalau disuruh menjauhi dari awal, ya wes nggak kuat. Karena ini adalah ujian yang paling berat bagi laki-laki. Maka ini sebagai ujian level tertinggi. Dengannya akan terbuka terbukalah segala kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lewati pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka